Allah Subhanahu wa taala yang memiliki neraka dan surga juga hanyalah Allah Subhanahu wa taala Marilah kita berupaya untuk selalu berupaya mendekatkan diri, membersihkan jiwa, hati, dan rohani kita. Kita isi dengan keimanan, ketakwaan, tauhid, dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah jalan yang terbaik bagi orang yang cerdas, yang betul-betul menginginkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi dunia hingga akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Adapun tema kita pada pagi hari ini kita masih dalam pembahasan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Enggak bahas politik, Pak ya. Nah, ya suhu politik yang sudah semakin memanas di Indonesia kita akan memberikan penyeimbangan biar ada cooling downnya pendinginan kan bahas tazkiyatun nafas <clears throat> di antara sekian manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki kebaikan-kebaikannya untuk mereka tapi ada juga yang dikehendaki oleh Allah tidak diberikan kebaikan nasibnya. Jadi tidak semua orang dipilih oleh Allah akan bernasib baik, bernasib mulia. Tidak semua dipilih oleh Allah diberikan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya kita semuanya berharap agar termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah yang dipilih menjadi orang-orang akan dikehendaki kebaikan-kebaikannya untuk kita. Hari ini kita akan bahas ada beberapa kriteria ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah dan harapannya kita termasuk golongan mereka. Setidak-tidaknya ada lima yang sebetulnya banyak <clears throat> kalau kita baca Al-Quran maupun As-Sunnah hadis Nabi kita jumpai penjelasan hal ini tapi kita cukupkan lima saja ya. Karena rukun Islam ada lima ya Pancasila juga ada lima sila Yang pertama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah Jika Allah menghendaki kebaikan-kebaikan untuk hambanya maka hamba itu akan istamalahu Allah akan jadikan dia banyak beramal qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah para sahabat balik bertanya apa maksud Allah akan menjadikan dia beramal itu bagaimana maksudnya qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya orang itu dimudahkan oleh Allah diberikan fasilitas ya, kemauan dan kemampuan untuk memperkaya amal saleh, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. kemudian Allah wafatkan dia di saat dia sedang rajin-rajinnya beramal soleh itu ciri-ciri orang yang dikehendaki akan bernasib mujur, bernasib baik, bernasib selamat bahagia. Di usia sudah pensiun, semangat ibadahnya menggelora. Semangat ngajinya Masya Allah. Hampir setiap hari datang ke majelis ilmu. Ibadahnya pun tidak kurang-kurangnya malam harinya jam 2 sudah bangun menghadapkan dirinya kepada Allah bermunajat menangis mengenang masa lalu yang sudah banyak dosa yang mereka perbuat dan memohon ampun atas kebaikan-kebaikan yang selama ini mereka lalaikan dalam hidupnya. Kemudian pagi harinya subuh kemudian datang ke masjid sholat berjamaah mengajak putra-putranya, saudaranya, sambil dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia lakukan salat sunnah. Dilanjutkan lagi dengan mendatangi majelis ilmu. Setelah itu dia melakukan satu kegiatan duniawi mencari nafkah. Setelah itu dia datang zuhur pun datang menghadap Allah lagi. Asar demikian, maghrib demikian, isya pun demikian. Selalu hidupnya memper, banyak amal soleh. Tapi sebaliknya, Pak, ketika di usia menjelang wafatnya, menjelang akhir kehidupannya, rajin ibadahnya, semangat untuk mencari ilmunya ini memudar, menurun, bahkan hilang, yakinilah ini pertanda orang itu akan bernasib buruk. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah Pak di usia kita yang sudah memasuki 60 ada yang 50, ada yang masuki 40 ya. Kan? Ada yang memasuki 30, 70 ada juga alhamdulillah ya. Tapi semangat hujan tidak pernah kita anggap itu sebagai halangan dan rintangan untuk kita beramal saleh. Alhamdulillah Pak. Insya Allah ini pertanda baik Jenengan mudah-mudahan kita semuanya Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik Kita akan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang dikehendaki kebaikan-kebaikannya untuk kita semuanya. Makanya kita pertahankan, Pak. <clears throat> kita istiqomahi, istiqomah dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah. Memang berat menjaga keistiqomahan, Pak. Nanti kita ketemu teman bisnis lama, Pak. Dipengaruhi kita pudar lagi semangat ngaji kita, Pak. Ngapain ngejar-ngejar akhirat yang belum tentu ada. Nek bisnis ini jelas adanya. Bisa kita nikmati dengan anak cucu kita. Ngejar akhirat kan belum tentu, kita belum pernah melihat di sana. Oke, tadi dikendon-kendoni Pak Yan, dikendor-kendori. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, istiqomah dalam kebaikan itu memang berat. Karena buahnya pun sangat indah. Buahnya apa kalau istiqomah? orang-orang yang menyatakan innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun sesungguhnya orang-orang yang sudah menancapkan dan menghujamkan semangat untuk menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sejati kami hamba Allah. Allah itu Tuhan kami, wajib kami taati, kami sembah, kami dekati, kami ikuti semua aturan dan hukumnya. Kami tidak akan berpaling dari Allah dan ajaran dan syariatnya. Lalu dia istiqomah. Dia komitmen dengan janjinya itu kepada Allah. Maka buahnya adalah tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan turunkan para malaikat rahmah yang akan menemani kita, menghibur kita sambil mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wahai hamba Allah yang istiqamah dalam ketaatan sudah tidak ada rasa gentar khawatir sedih bagimu jangan takut jangan sedih yang ada bagimu hanyalah kemuliaan kebahagiaan kenikmatan yang tiada tara Beda dengan saudara-saudaramu, tetanggamu di sebelah sana. Menjelang wafatnya dia dihadapkan dengan ancaman Allah, azab yang keras, malaikat yang merikan bentuknya ketakutan yang sungguh luar biasa. Tapi hari ini ketika jenengan kita semuanya akan wafat, malaikat datang menghibur kita. Jangan takut, jangan gentar. Surga bidadari telah menantimu. Akhirnya kita pun ingin secepat-cepatnya dicabut nyawa kita oleh malaikat. Sudah nggak sabar lagi ingin segera menemui balasan dan buah dari keistiqomahan kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat berbahagialah, gambar berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan adanya surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya. Istiqomah memang berat, Pak. Nek ringan bukan istiqomah namanya, itu istirahat. <laughs> Ya kan? Kalau ringan namanya istirahat. Ar-rohah fil jannah. Kalau pengen santai, pengen istirahat nanti di surga, Pak. Dunia ini sebagai ladang untuk kita memperkaya diri dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Jangan pernah berpikir, berpikir hidup kita di dunia masa pensiun pen leha-leha santai tanpa ada beban, nggak bisa, Pak Selama kita masih hidup di dunia, kita harus banyak berkarya. Semakin menjelang wafatnya harus lebih banyak aktivitasnya. Karena Rasul mengatakan di antara orang yang dipilih oleh Allah akan bernasib baik adalah yasta'miluhu dia akan dirajinkan banyak berkarya, beramal. Bagaimana maksud amal itu? Yuwafiquhu amalin salihin. Orang itu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah dimudahkan untuk memperkaya amal saleh qabla mautihi sebelum matinya. Summa yakbidu alaihi lalu Allah wafatkan dia di saat dia sedang semangat-semangatnya beramal saleh. Itulah husnul khatimah, Pak. Jadi mumpung jenengan sekarang ini lagi kemaruknya untuk mengejar ridho Allah dan ampunannya Jangan sampai ini nanti direbut oleh setan. Kita terpengaruh ya, baik setan manusia maupun setan yang enggak tampak jin. Karena manusia, setan, baik manusia maupun jin enggak akan pernah suka, Pak. Enggak akan pernah redha dan senang jika ada orang yang baik melakukan amal saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa mengukur pada diri kita masing-masing. Aku sekarang sudah 43 tahun. Adakah peningkatan yang signifikan semangat kami untuk beramal soleh dibandingkan umur sebelumnya ketika masih muda atau semakin menurun? Kita sudah bisa mengukur diri kita sendiri, Pak. Semangat sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, tadarus Al-Qurannya, semangat menghafal, menambah hafalan Qurannya, semangat untuk mengenalkan putra-putri dan anaknya, istrinya, untuk mengenal Allah, men menciptakan suasana rumah tangga yang islami, yang qurani. Sudahkah kita hari ini kita tegakkan dalam rumah tangga kita? Kalau itu sudah kita ada semangati diri kita, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk pilihan-pilihan Allah yang mulia. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, peristighfarlah, perbanyak amp, mohon ampunlah pada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk menjadi orang-orang yang akan dipilih oleh Allah dengan kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang kedua, <clears throat> Rasulullah mengatakan idza aradallahu bi 'abdihi syarra al khair dulu ya. Idza aradallahu bi 'abdihi al khaira ajjala lahu al 'uqubata fid dunya. Orang ini akan disegerakan sanksinya di dunia. Rasul mengatakan jika Allah menghendaki seorang hamba dipilih menjadi Allah diberikan kebaikan-kebaikan kehidupan dunia dan akhiratnya, Allah akan segerakan ajalalahul uqubata fid dunya. Allah akan segerakan ukubahnya, sanksinya atas kesalahan dan dosanya di mana? Fit dunya, di dunia. Dia melakukan kesalahan dikit, langsung Allah tegur, langsung Allah ingatkan Allah hapus dosanya di dunia dengan cara yang Allah kendaki disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kemungkinan sakit flu kita itu sebagai teguran dari Allah. Mungkin sebelum kita sakit kita sudah berbuat dosa. Ngerasanin orang tua, ngerasanin tetangga, ngerasanin istri dan seterusnya mungkin Lalu Allah bersihkan dosa itu dengan cara Allah berikan penyakit yang masih bisa kita tahan, masih kita bersabar untuk bisa mengalami dan menerimanya. Karena Allah saking sayangnya azabnya disegerakan di dunia. Karena kalau azab ditunda di akhirat lebih berat, kita nggak mungkin akan sanggup menerimanya, Pak. Makanya kalau saat ini kita diberikan sesuatu yang kurang enak, kemiskinan, penderitaan, musibah atau apapun yang tidak kita sukai, ucapkanlah hamdalah, Alhamdulillah. Aku sudah diadab oleh Allah di dunia. Harapan di akhirat lagi tidak ada dosa, tidak ada azab lagi. Dan azab dunia masih bisa kita tahan dan bahkan membuat diriku semakin dewasa, semakin cerdas sehingga aku menjadi orang-orang yang selalu berupaya untuk melakukan perubahan perubahan menuju yang lebih baik hijrahkan diri kita Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Allah akan segerakan sanksi kita di dunia Pak tapi sebaliknya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi summa yuwafiyahu yaumal qiyamah atau hatta yufawi, yuwafiyahu yaumal qiyamah jika Allah menghendaki keburukan-keburukan kepada hambanya menghendaki orang itu bernasib jelek bernasib sengsara menghadapi banyak kesulitan di akhirat nanti tanda-tandanya apa amsaka anhu bidzanbihi dosa-dosanya itu tidak segera diberikan ancaman sanksi oleh Allah. Allah akan tahan, Allah akan tunda sanksinya dengan dosa yang dia perbuat di dunia itu hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah dan Allah akan memberikan balasannya nanti di hari kiamat. Fir'aun, Contohnya, makhluk yang paling bejat meskipun anak turunannya sekarang sudah ada, Ahok. <laughs> sifat-sifatnya mirip Fir'aun. Ya. Maaf pendukungnya ya, ya saya minta maaf ya. Fir'aun dosanya sudah kelewat batas, Pak. Dia menyaingi Tuhan, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la kata Fir'aun kepada rakyatnya Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, yang maha tinggi. Sembahlah aku. <laughs> Kekurang ajaran yang paling kurang ajar ini Pak, menghina Allah. Menistakan Islam, menistakan ayat-ayat Allah. Itu dosa yang paling dosa, Pak. Yang paling berat, selevel dengan dosa syirik itu. <laughs> Kalau ada seorang koruptor, pejudi, kita wajib berantas dia karena itu sifat yang tercela. Tapi kalau ada penista Allah, penista Islam, penista agama, bunuh Pak. Ini tidak layak hidup di buminya Allah. Innama jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard Sesungguhnya balasan bagi orang yang menistakan Allah dan Rasulnya, melecehkan Allah, memerangi Allah dan Rasulnya, menghina Allah dan Rasulnya, dan yang suka melakukan keonaran, kerusuhan, keributan di muka bumi, memancing emosi umat Islam di muka bumi, apa? ayukotalu, Mereka harus dibunuh. Bentuknya, qattala yuqattailu an yuqattalu dibunuh-bunuh pak membunuhnya itu boleh dicincang gitu pak palanya dicincang yang sampai kecil-kecil gitu kan <laughs> dirajang kan kalau dibunuh biasa an yuqtalu di sini an yuqattalu pakai tasdid pak mudhaaf dilipat gandakan pembunuhannya dibunuh berkali-kali <laughs> ya kan karena ini kurang ajar tapi anehnya yang bela ya ada saja ya. Ya banyak ya. Oh, ngakunya muslim, ngakunya Pak. Ya. Yang bu, yang dukung, yang bela lebih hina Pak daripada Ahoknya. Ahok itu hina. Yang bela jauh lebih hina. Ya, Ahok dalam arti dia sebagai orang penista agama ya, penghina agama. Bukan karena etnisnya. Ya. Kita nggak benci karena faktor etnis, bukan faktor dia orang Cinanya bukan, karena banyak orang Cina yang beragama Islam, ya. Kita benci seorang karena kekafirannya, kesyirikannya. Karena keingkarannya kepada Allah, menghina Allah dan seterusnya Hatta orang Jawa pun kalau ada yang menistakan agama kita wajib benci, Pak. Oh, dia kan orang Jawa, jangan. Kita lindungi, enggak boleh melindungi orang yang menghina Islam, enggak boleh, Pak. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang muslim yang munafik ini ayat ini asbabun nuzulnya diturunkan kasus ketika Nabi Muhammad diejek, dihina sama orang-orang munafik, orang muslim pak orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kalau di hadapan Nabi Islamnya kelihatan paling rajin, tapi kalau enggak di belakang Rasul ngembosi pak, menghina Nabi. Itu Muhammad dan teman-temannya tidak lain hanyalah seorang sebagai kan anjing-anjing yang rakus dunia perutnya buncit-buncit yang rakus terhadap dunia katanya. Itu yang diucapkan oleh lisan-lisan kotor orang munafik waktu itu. Dia pengaruhi orang munafik ini mempengaruhi orang-orang muslim yang lain. Masihkah kalian akan taat mengikuti Muhammad yang perutnya gendut yang ini buncit yang tidak lain dia rakus terhadap dunia katanya. Nauzubillah min Lalu berita ini Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun waktu itu Rasul tidak mendengar langsung, tapi malaikat Jibril mengabarkan, Allah perintahkan malaikat Jibril mengabarkan, nasihati orang munafik itu wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayatnya kalian akan mengolok-olok? Itu kan olok-olok Nabi, jelekin Nabi. Nabi dikatakan rakus terhadap dunia. Begitu saja sudah dikatakan murtad, Pak La ta'tadiru wahai orang munafik, kalian gak usah minta maaf. Qad kafartum, kalian sudah murtad. Menjadi kafir yang benar-benar kafir. Yang tadinya mengaku beriman sekarang ini, Pak. Jadi kalau ada seorang muslim dukung bela orang yang menistakan Islam, itu disukumi murtad. Orang murtad alias munafik, Pak. Orang munafik itu lebih hina daripada orang kafir. Orang kafir itu hina. Murtad munafik lebih hina lagi. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan neraka yang paling bawah, paling asfal, paling hina, paling rendah di bawahnya orang kafir, Pak. Makanya saya ini para pendukung Ahok bertobatlah. Dukung Allah, mana al-wala wal barokmu? Kalau sudah siap menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maka konsekuensi dari ucapan ini kita berikan loyalitas, kecintaan kita, dukungan kita, pembelaan kita sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita berikan pemutusan hubungan, tidak akan berteman lagi kepada orang-orang musuh-musuh Allah. Jadikan teman saja nggak boleh pak, apalagi menjadi kan dia pemimpin yang akan menguasai kita, mimpin kita, mengarahkan kita, ngatur kita. Sekedar jadi teman saja nggak boleh, Pak. Rasul mengatakan, "La tu tusahib illa mu'minan walayakul ya'kul min ta'amika atau walayakul ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh para ahli hadis. Jangan kalian berteman dengan orang kafir. Bertemanlah kalian hanya kepada yang beriman. Kenapa? Almaru ala dini khalili. Seseorang itu akan beragama sesuai dengan mengikuti fotokopinya agama temannya, Pak. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Oleh karenanya, pilah-pilihlah kata Rasul Perhatikan dulu kalau mau berteman, siapa yang akan kita jadikan teman? Harus yang mukminan. La sahib illa mukminan. Jangan pilih teman kecuali mereka itu adalah orang beriman. Itu perintah dari Rasul, Pak. Berteman dengan orang kafir nggak ada baiknya, Pak. Kalau bisnis mungkin dia akan ngasih kebaikan sedikit, tapi kita akan banyak dilomboni. Tapi kalau al-wala kita, al-barok kita akan terpengaruh, akan rusak Pak. akidah kita. Ini Nabi yang ngasih yang ngasih petunjuk. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang baik-baik saja. Jangan suka traktir orang kafir, Pak. Kalau ngasih makan kasihlah yang bertakwa saja. Itu berguna, bermanfaat. Karena Rasul juga mengatakan, la yuha, la yusahibur rajulu Gimana hadisnya, Pak? tidaklah seorang itu la yusahibur rajulu qauman illa jaa ma'ahum yaumal qiyamah. Tidaklah seorang laki-laki itu berteman dengan sebuah kaum dengan suatu dengan sebuah kaum ya kecuali di hari kiamat dia akan datang bersama kaum itu. Kalau kita membela Ahok, kita cinta Ahok yang menistakan agama, di akhirat dibangkitkan dalam satu tempat, ditempatkan di tempat yang sama sebagaimana hadis Nabi yang lain al yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba atau al mar'u ma'aman ahabba seseorang itu akan dikumpulkan dibangkitkan di akhirat bersama siapa yang dia idolakan yang dia cintai yang dia dukung ini saya ingatkan kepada saudara-saudara kami yang sudah terlanjur KTP-nya ditulis agamanya Islam sayang pak kasihan petugas pencatat KTP nanti kalau harus mengganti dengan agama lain, ya kan? Prosesnya panjang lama, ganti nama, ganti agama. Tapi bukan itu yang saya khawatirkan. Keselamatan diri kita itu yang lebih berat, Pak. Jangan kita pertaruhkan, ya. Kan? Akhirat kita hanya untuk mendapatkan janji-janji duniawi yang diberikan oleh orang kafir peserta SSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan bagi orang yang menistakan agama adalah dibunuh, disalib. Setelah disalib diapakan? Dipotong tangan kanan dan kaki kiri, tangan kiri dan kaki kanan secara bersilangan. Setelah itu auyun fau minal art atau dilemparkan dari negeri di mana dia tinggal, dibuang, Pak. Itu hukuman yang pantas bagi orang yang menghina Islam sebetulnya bukan untuk Ahok saja, Pak. Yang menistakan Islam itu adalah berlaku untuk siapapun orang yang tak beragama Islam, Pak. Hat, hat, sebetulnya, ya. Kan? Siapapun yang berani beragama selain Islam itu hakikatnya dia musuh Allah, Pak. Mereka sebetulnya nggak layak hidup di muka bumi sebetulnya. Dia diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, tinggal di buminya Allah, malah nyembahnya setan disembah. Ini kan kurang ajar sebetulnya manusia ini, ya. Sebetulnya ayat ini tidak hanya berlaku untuk Ahok saja, berlaku untuk siapapun, ya, Yang tidak mau menyembah Allah, yang berbuat syirik, berbuat kufur, ya, Orang kafir, orang musyrik, itu berlaku pula ayat ini, Al-Maidah ayat 33. Ahok itu pimpinannya. Kan? Pimpinan orang-orang kafir saat ini di Indonesia dia diproyeksikan untuk menguasai RI nomor satu pak RI satu dia nanti Dewan Gereja Internasional menggadang-gadang pak ya kan sudah dipersiapkan pak Wah, yang penting kan jujur jujur apa yang sama Tuhan aja nggak jujur kok sama kita jujur kita di dilomboni tok pak kembali kepada tasyatul nafas lagi ya. Ini untuk selingan aja Pak ya, Selingan. Tanggal 4 November ya, insya Allah Majelis Ulama Indonesia dengan seluruh kaum muslimin, elemen muslim di seluruh Indonesia yang pro Allah, pro Rasul, pro Islam, pro Al-Qur'an, ya. Kita semuanya akan bahasanya bukan demo, Pak. Bahasanya kita akan menuntut keadilan. Di Jakarta di sana agar ditegakkan keadilan. Kalau orang Islam yang melakukan kesalahan dikit saja dan belum tentu benar itu kesalahan, sudah langsung main tangkap. Nanti jelaskan di kantor saja. Di sana pun dikasih penjelasan nggak didengar, langsung dipenjara. Maaf nyun saya kan para penegak hukum. Kenapa kalau yang berbuat salah umat Islam, kami kita kita ini langsung difitnah, langsung diperlakukan tidak manusiawi. Tapi kalau yang berbuat jahat, yang sudah jelas nyata-nyata kejahatannya, itu orang kafir, non-muslim, ditunda-tunda. So, Islam kan agama pemaaf. Apa sih sulitnya memaafkan? Tapi kenapa ketika mereka kita yang berbuat salah dikit aja, kalian nggak berbuat nggak berkata seperti itu? Memang di agama kalian nggak ada sikap memaafkan. Hanya orang Islam yang harus memaafkan orang kafir terus. Apakah hanya orang Islam yang harus toleransi terus? Kita ini sudah kurang nggak kurang-kurangnya untuk memberikan maaf dan toleransi kepada orang-orang kafir. Tapi orang kafir ngelonjak. Pak sekarang ini di dunia apa namanya? dunia maya, Pak. Orang-orang Kristen sudah semakin berani berkomentar yang menghinakan Islam dan kaum muslimin, Pak. Di zamannya SBY, Pak, nggak ada orang Kristen itu berani berkata-kata yang se sekeji itu pak sekarang dengan bebasnya pak kalau jangan buka internet pak komentar-komentarnya para pendukung Ahok terhadap umat Islam ajaran Islam ini masya Allah sudah melampaui batas berani mereka merasa dirinya seolah dia sudah benar-benar menjadi presiden di Indonesia seolah-olah Indonesia sudah milik mereka apalagi kalau sudah benar-benar jadi presiden itu Ahok atau tanu nanti kan kita mungkin yang jelas kalau nggak dibunuh kita disuruh ada tiga pak kalau dunia dikuasai orang kafir di dunia dikuasai orang kafir maka tiga hal ini pasti akan menimpa umat Islam apa itu pertama harus murtad suruh pilih mau masuk Islam mau keluar dari Islam atau masih bertahan dengan Islam bertahan dengan Islam kita akan dibunuh yang kedua akan dibunuh kita pak kalau nggak dibunuh minimal diusir kita pilih mau pilih dari salah satu dari tiga mau murtad atau dibunuh atau diusir. Cari negara manapun kalau orang kafir yang jadi pemimpin, yang menjadi penguasa, umat Islam akan mengalami dari salah satu tiga keadaan. Kalau nggak disuruh murtad, ya akan dibunuh. Kalau nggak dibunuh, minimal diusir, Pak. Negara manapun, Pak, kalau pemimpinnya kafir, umat Islam akan selalu menghadapi mengalami keadaan salah satu dari tiga keadaan tadi. Apa kita ingin anak cucu kita nanti diperlakukan oleh orang kafir seperti itu? Kita nggak boleh egois, Pak. Ah, saya kan tinggal setahun dua tahun lagi di dunia ini. Tapi anak kita, kasihan anak kita masih kecil-kecil yang akan diperlakukan oleh orang kafir, dihina dihinakan seperti itu. Kita yang akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi orang yang dipilih oleh Allah akan diberikan kebaikan-kebaikannya adalah ajalalahul uqubah fit dunya. Allah akan segerakan sanksinya di dunia. Tapi sebaliknya jika Allah menghendaki keburukan nasibnya bagi seorang hamba, Allah akan tahan dosanya dibiarkan dibiarkan saja dia melakukan banyak kesalahan dan dosa. Dosanya akan dibalas nanti di akhirat seperti Fir'aun dibalasnya pas mati sampai selama-lamanya balasan Allah di akhirat tidak ada satu man, pun manusia yang sanggup menahannya Pak keras siksaan neraka itu azabun alim siksaan yang sangat menyakitkan sangat pedih Pak nggak kuat kita makanya nggak apa-apa kalau kita di dunia dikasih penderitaan dikit-dikit oleh Allah cuma sedikit nggak sebanding dosa kita dengan sanksi yang Allah berikan dengan kita kepada kita di dunia ini Pak karena saking sayangnya Allah. Aslinya, ya, dosa kita ini harusnya dihukum dengan hukuman yang berat oleh Allah. Tapi cukup dikasih penderitaan dunia yang masih bisa kita tahan. Itu bentuk sayang Allah pada kita. Sehingga kita harus tetap husnudhan kepada Allah. Berakhlak yang baik kepada Allah. Salah satu anggota keluarga kita akan diuji Allah. Anak kita diwafatkan mungkin sebelum dewasa. Kita itu ujian Allah juga mungkin sebagai bentuk ukubah dari Allah untuk kita. Tapi kalau kita bisa menghadapi ujian demi ujian dengan memuji Allah, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allah perintahkan malaikat buatkan istana yang megah di surga dan istana itu diberi nama Baitul Hamdi, rumah atau istana pujian. Itu buah dari orang yang sabar terhadap hukuman, sanksi yang Allah berikan di dunia. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang akan dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya di akhirat adalah Idza aradallahu bi'abdihi khairan yusib minhu. Jika Allah menghendaki seorang hamba kebaikan-kebaikannya untuk dia adalah Allah akan pasti berikan ujian dan musibah. Nih Pak. Yang namanya orang baik itu pasti penuh dengan ujian, Pak. Nggak mungkin ada orang yang baik tanpa diuji, nggak mungkin. Orang beriman itu syarat dengan cobaan. Rasul mengatakan la yazalul bala'u bil mu'min awil wal mu'minah. Ini Rasul mengatakan orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan selalu akan diberikan bala ujian dan cobaan oleh Allah. Sehingga kalau orang mengaku beriman kok nggak ada balak, nggak ada ujian yang menimpa, kemungkinan keimanan kita nggak diterima oleh Allah. Berarti indikatornya adalah dia akan banyak ujiannya. Yusuf minhu pasti Allah akan berikan musibah kepadanya. Musibahnya bisa fi jasadihi, bisa menimpa fisik badan kita. Itu ujian yang pertama ya badannya sering sakit-sakitan fisiknya nggak begitu ganteng mungkin biasa-biasa saja musibah ya nggak apa-apa pak justru kasih contoh saya pribadi saya diciptakan dengan wajah yang pas-pasan pak ya nggak begitu ganteng tapi juga nggak begitu jelek kan sedang-sedang aja kan meskipun banyak orang mengatakan saya itu jelek kan nggak apa-apa kan tapi saya bersyukur Pak, mungkin kalau saya diciptakan dengan wajah yang ganteng kayak Mas siapa? Yang ganteng Mandra misalnya. Nah, ya. Atau siapa? Ahok misalnya kan. Nah, ya. Mungkin saya akan sombong, Pak. Ya Kita ambil positifnya. Nek saya ganteng mungkin saya akan sombong, mungkin saya akan dijauhkan dari agama. Saya akan tahu isinya. Alhamdulillah, dengan wajah pas-pasan saya tidak sombong. Saya akan banyak introspeksi diri, tahu diri, ya kan? Minimal membuat istri kita adem ayem, Mbak. Tenang hidupnya. Nanti bujuk kayak ini kayak ayem, Pak. Saya mau keluar siang malam tuh nggak mungkin akan digoda orang, Pak. Ya. Kan? Nek wajah yang ganteng, istri dak dikduk khawatir kalau suamiku keluar malam, jangan-jangan oh, di sana nanti akan dijadikan rebutan kepada gadis-gadis ya kan? Kita ambil positifnya. Badan yang sering sakit, alhamdulillah dengan sakit itu kita banyak ingat mati, ingat akhirat. Nek sehat terus, sering kita lalai, Pak. Nah, ini kan. Aufi malihi, bisa juga di hartanya, diuji oleh Allah. Harta kita akan ditahan oleh Allah, diberikan nanti di akhirat ditunda. Kita sabar. Dengan miskin kita nggak akan belagu, Pak. ya kan? Karena biasanya orang kalau diuji dengan kekayaan, harta melimpah itu jarang yang selamat. Minimal sombong lah, ya kan? Orang kalau sugih itu harus oh, main berkaca pinggang kemana-mana sombongnya luar biasa pak seolah dia yang punya harta padahal Allah yang punya nanti akan diambil lagi sama Allah kan begitu dia mati dia telanjang nggak punya apa-apa dia hanya dikasih kain kafan yang kasar yang murahan ya kan? nggak tahu dia datang dalam keadaan telanjang matinya pun telanjang ya kan? nggak punya apa-apa mobil akan kita tinggalkan anak kita tinggalkan harta akan kita tinggalkan ini milik Allah ya kan banyak yang sombong. Orang punya harta biasanya gampang terjerumus melakukan maksiat, Pak. Satu sombong jelas, yang kedua maksiat juga. Coba lihat yang terjadi di mana-mana orang yang maksiat kebanyakan yang punya duit, Pak. Hah? Ya, karena dimudahkan fasilitasnya. Dia bisa booking sana, booking sini, ya kan? Karena ada duit. Tapi alhamdulillah saya dikasih harta yang pas-pasan sehingga nggak booking sana saya hanya bisa booking kota infak Ayan? saya bisa booking wakaf masjid di sana wakaf pesantren di sana alhamdulillah Ayan? inilah kemuliaan Yan, yang Allah berikan hanya orang kepada orang-orang yang dipilih saja pak wafi walatihi bisa juga berbentuk anak kita sebagai ujian anak kita diambil oleh Allah sebelum dewasa masih baru lahir langsung dimatikan, diwafatkan oleh Allah. Atau bisa juga anak kita sulit diatur, macam-macam ujiannya. Ya. Kalau kita bisa menghadapi ujian itu dengan baik, selamatlah kita. Kata Rasulullah, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim ya, hatta syaukah yusyakuh bahkan hanya sekedar tertusuk duri yang kecil saja tapi dia sabar maka Allah akan ampuni hapus semua kesalahan dan dosa-dosanya. Ini Pak, penghapus dosa Pak. Dan yang keempat, kan waktu kita berjalan cepat Pak Yan. Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqqihu fid din. Ciri-ciri orang yang akan bernasib baik dipilih oleh Allah sebagai orang yang dikendaki kebaikan untuknya adalah yufaqihu fid din. Orang itu akan diberikan pemahaman agama dengan baik. Ini Pak, ciri-cirinya. Orang itu akan diberikan kemudahan di dalam memahami agamanya. Senang ngaji, senang baca Al-Qur'an, senang belajar tafsir, belajar fikih, akidah, tafs apa namanya tazkiyatun nafas, semua dia pelajari, dia fahami. Dan nggak semua orang diberikan kemudahan untuk senang belajar, senang ngaji, Pak. Iya kan? Enggak semua orang, Pak. Ini orang itu kalau semakin difahamkan terhadap agama, semakin dia menguasai ilmu agama dengan baik dan dia mencintai ilmu itu, mengamalkan ilmu itu dan mendakwahkannya, itu tanda-tanda orang itu akan dipilih oleh Allah sebagai orang yang bernasib baik. Tapi sebaliknya orang yang nggak suka ilmu, nggak suka agama, nggak suka ngaji, ya kan? bahkan sebagai penghalang bagi orang yang mencari ilmu menghalangi yang menjadi rintangan bagi berjalannya dakwah Islam ini itu adalah tanda-tanda orang yang akan bernasib sial dan malang buruk di akhirat nanti oleh karenanya kita selalu berupaya untuk memahami agama biar kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan-kebaikannya untuk kita semua. Yang terakhir adalah orang yang dipilih oleh Allah dengan kebaikan-kebaikannya adalah dia akan diberikan kesabaran, dia akan diberikan kesabaran oleh Allah. <clears throat> Orang yang dimudahkan untuk bisa bersabar. Sabar ini masya Allah ya, amalan yang paling agung, Pak. Sampai Allah perintahkan, wasta'inu bis sabri was salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah penolong hidupmu dua hal, salat dan sabar. Kalau dua hal ini bisa kita tegakkan, sholat dengan baik dan benar, sikap dan karakter sabar ini kita upayakan, kita jaga dan kita praktekkan. Dua hal ini insya Allah bisa Allah berikan ampunan dan pertolongan inayahnya kepada kita, Pak. Gak mungkin kita selamat tanpa sabar, tanpa sholat, gak mungkin. Orang meninggalkan dua hal ini gak mungkin selamat. Karena Allah yang menyatakan kesama pertolongan Allah itu berpihak kepada orang yang salat dan orang yang sabar. Sabar ada tiga macam. Pertama adalah sabrun ala taatillah. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Mentaati Allah ini butuh karena banyak godaan dan rintangan. Ngaji ini kan kebaikan butuh sabar dengerin ustadznya ngoceh ya kan satu jam lebih ya kan ini kalau nggak sabar kita pengennya keluar saja ya kan wah di, dikit-dikit haram dikit-dikit bid'ah dikit-dikit ya kan kok nggak ada yang menyenangkan coba zina halal gitu kan banyak yang seneng ya kan dikit-dikit sekali-kali deh ya kan dihalalkan yang haram-haram itu nanti kan banyak yang ngaji kan Ya nggak bisa, namanya nggak sabar itu. Merubah ketentuan ketaatan Allah ya nggak bisa. Sabar itu adalah kita tetap istiqomah hidup sesuai dengan norma-norma hukum dan aturan yang ada. Sekalipun rintangan itu menggoda yang menghadang, kita nggak akan bergeming, Wayan. Taat sholat butuh kesabaran, nggak sabar kita pengennya jungkat-jungkit doa, Pak. Pengennya dang cepet, dang cepet, ya kan? Zikirnya tuh ya eh, imam, jangan cepet, jangan cepet, ya kan? Wong imamnya yang dibaca sudah surat yang terpendek. Kulhu itu aja masih ngersuloh, Pak. Ya Allah, kok kulhu? Kenapa enggak Al-Kausar yang tiga rakaat, ya kan? Ya kan? Butuh sabar. Baca Al-Qur'an, baru satu ayat saja ngantuk, Pak. Enggak sabar kita. Ngaji lebih butuh waktu lama, ya kan? Butuh kesabaran mendidik anak, mendidik istri, ya, kan? Membina rumah tangga yang baik, yang harmonis butuh kesabaran, banyak godaannya. Ini sabar dalam kebaikan. Jenengan yang tadinya nggak biasa, biasa datang pengajian terus datang, oh, nanti datang olok-olok dari teman dan tetangga pak. Uh sekarang jadi orang alim, ya kan? Sudah pakai peci, sudah diolok-olok kita. Butuh kesabaran pak. Oh, ngajinya di mana? Di Mafaza? Oh, itu Wahabi itu. <laughs> kan tuduh Wahabi lagi. Nah. Yang bilang Wahabi itu kontennya Wahabi itu apa? Enggak tahu <laughs> kan. Aneh kan? Kita ini asal nyelomong nyelemong saja kan. Hanya ini, Pak. Banyak godaannya, Pak. Yang kedua adalah as-sabru anta an maksiatillah. Sabar dari godaan maksiat. Kita tidak akan pernah tergoda dengan maksiat, dengan dosa. Sekalipun kelihatannya lebih menantang, lebih menarik. Nek milih Ahok janjinya muluk-muluk. Ini tantangan, Pak. Jangan tertipu, Pak. Kita sabar, jangan mau dibohongi sama orang-orang kafir. Orang pengennya instan. Oh, kalau Ahok jadi pimpin, masya Allah nanti langsung semuanya bersih, ya? Harta kita dunia apa SDA kita akan bersih pak disikat semuanya bawa ke Cina nanti ya kan sekarang ini hampir di semua daerah kan apalagi kota-kota besar ya kan? aset-aset negara sudah jatuh di tangan Chinese pak zamannya Pak SBY sudah jatuh juga tapi nggak seberapa hari ini bulan ini tahun ini ya kan sudah mungkin sudah 90% aset negara kita ini jatuh ke tangan Cina. Ini Pak. Nanti kalau ini dibiarkan terus-menerus, nanti anak cucu kita sudah nggak kebagian, Pak. Tinggal diusir saja kita. Kayak di Suriah umat Islam diusir sama orang-orang Iran, sama Basar Asad, CS, orang-orang Syiah Rusia pun bersekutu kan dengan Syiah. Kita pun lama-lama akan diusir sama Ahok nanti pak. Lah umat Islam di Batang luar luar Batang pun sudah diusir kan, padahal belum jadi presiden. Nah, ini kita nggak memikirkan jangka panjangnya, mikirnya hanya oh ya Ahok kemarin bisa memecat banyak orang, ya kan? Yang dipecatin orang-orang Islam pak Padahal koruptor terbesar itu orang-orang kafir, dilindungi, kita dibodohin, Pak. Kalau kita mau jujur, orang Islam yang korupsi di Indonesia itu masih dalam taraf yang kecil, Pak. Bukan saya membela ya, itu juga dosa besar yang harus di, di, dihukum juga memang. Tetapi kalau mau berantas korupsi, yang kafir-kafir itu jauh lebih jumlahnya lebih banyak dan nominalnya jauh lebih besar. Kenapa aman? Kalau orang Islam korupsi satu miliar saja, masya Allah dunia media ya kan seolah dunia itu kiamat pak dibesar-besarin belum ada bukti sudah langsung difonis ya kan nek orang Islam yang melakukan coba penjahat-penjahat kelas kakap di Indonesia itu kebanyakan mayoritas agamanya Kristen pak mayoritas ya kan? tapi kenapa enggak disentuh hukum Ya karena penegak hukumnya satu madhab, ya satu satu madhab, satu pemikiran, satu teman, berteman, ya makanya oke sabar dari maksiat godaan-godaan masya Allah begitu banyak berada di sekitar kita tapi kita nggak akan ter, tidak akan terpengaruh pak itulah sabar nak kita kalah ada tantangan maksiat dikit terus langsung ka, masuk ikut maksiat berarti kita nggak sabar namanya pak lagi baca Al-Quran misalnya datang suara dangdut di sana ah sodakallahul azim kan? baru satu ayat pak datang ke tempat dangdutan ya kan? ini namanya tidak sabar ya kan? baru mendengar maksiat dikit aja langsung KO ya kan? kalah ini nggak sabar. Ya. Kan? Ada orang menistakan agama, diiming-imingi. Ya, kan? ini nih, oh maafkan saja. Toh dia kebaikannya lebih banyak daripada ini. Kata siapa? Dia tuh nggak ada baiknya. Orang kafir itu nggak ada baiknya sedikit pun, pak. Ya. Kan? Yang terakhir adalah sabar asobru sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dari takdir Allah yang muklim, muklimah yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan seperti musibah, ya. Kan? Ketika kita diberi takdir oleh Allah berupa penderitaan, kemiskinan, sakit, itu kan menyakitkan semua itu kan. Kita sabar, tidak mengeluh. Sabar yang baik itulah as-sabrul jamil, sabrun bila syakwa, kata Ibn Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu mengatakan sabar yang benar, sabar yang indah, sabar yang baik adalah sabrun bila syakwa. Kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa. Apa syakwa itu Pak? Tasyaki, mengeluh, mengaduh. Ya. Kan? Nek dikasih penderitaan tidak ngeluh, tidak mengomplain Allah, ya. Kan? Tidak keluh kesah. Ini bahkan menghindari kata aduh ya kan? dia ucapkan alhamdulillah sakit gigi alhamdulillah ya kan? nikmat sekali ya Allah dosaku diampuni oleh ya Allah alhamdulillah ya kan? berpahala besar Pak ya lagi vertigo zikir yang kita ucapkan. Mau sama-sama ngomong kan mendingan zikir saja, Pak. Aduh, tidak menyelesaikan masalah. Memang kalau bilang aduh terlangsung berhenti nyut-nyutnya kan enggak kan kita harus lebih cerdas pak sama-sama energi yang keluar antara dengan kata-kata aduh asem ya kan dengan astagfirullah alhamdulillah sama pak keluar energi yang dikeluarkan sama ya kan tetapi nilainya beda pak kalau kita lagi dikasih penderitaan alhamdulillah jangan asem pak ya kan ya kan orang Islam yang baik, yang cerdas, kata-kata yang seperti itu sudah nggak keluar lagi dari lisan kita. Kata asem, astaga, apalagi pak? Ya kan? Hah? Aduh biung, ya kan? Tuhannya biungnya pak, ya kan? Tuhan kita itu Allah bukan biung, ya kan? Ya Allah, astagfirullah, ya kan? Banyak istighfar pak, mohon ampun. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, ya gitu kan? belajar Pak mulai dari sekarang nanti kejedot alhamdulillah atau astagfirullah kan daripada wah, semua kan sudah sakit dosa lagi nggak cerdas berarti kita ya kan? berarti orang yang cerdas itu nggak mungkin jatuh ke dalam tempat atau lubang yang sama dua kali ya kan? kejedot kan jatuh dalam satu lubang kok balik asam lagi berarti jatuh ke lubang yang kedua dosa dua kali ya kan nah, Itulah lima hal Pak Yan Ciri-ciri indikator atau kriteria orang yang akan dikendaki Allah kebaikan-kebaikannya untuk mereka Yang pertama apa tadi Pak? Masih ingat? Ya, dia akan dimudahkan banyak beramal sebelum meninggalnya dan Allah wafatkan di saat dia sedang beramal soleh. Yang kedua, disegerakan sanksinya, hukumannya di dunia. Yang ketiga, diberikan musibah, ujian, akan banyak ujiannya dan penderitaannya. Yang keempat, difahamkan agamanya. Yang kelima, akan diberikan kesabaran, Pak. Semakin indah tutur katanya, sikapnya, ya, sabar. Orang yang paling sabar itu adalah Rasulullah, Pak. Rasulullah penderitaannya sungguh luar biasa satu penderitaan yang ditimpakan oleh Allah pada Nabi Seandainya diting, dipikul Ditanggung oleh kita semuanya umatnya Kita nggak akan kuat pak Satu penderitaan Rasul dibagi-bagi kepada kita Suruh gotong bareng kan Kita nggak akan kuat pak Lah kita ini baru dikasih ujian dikit aja udah Seolah-olah Allah nggak begitu sayang sama kita. Paling berat seolah-olah ujiannya Allah berikan pada kita, padahal belum seberapa dibandingkan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya pilihan-pilihannya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita break sebentar, Pak. Beberapa yang gak sempat nyatat <laughs> hadisnya siapa yang orang-orang uh, yang uh, eh, diberikan buat amal soleh sebelum meninggalnya. Dan yang kedua orang yang disegerakan sanksinya jika di dunia tadi meninggal. Untuk hadisnya biar lebih mantap lagi <laughs> tadi mungkin sambil lalu belum jelas. Monggo silakan uh, yang ingin mengeksplor was lebih lanjut karena ini penting kita beruntung ya. Kadang-kadang kita uh, apa namanya belum memahami tadi sehingga melihat oh orang itu bagus banget ya dimudahkan meninggal ini ini atau nggak pernah sakit atau nggak pernah ini tapi belum tentu itu benar kan <laughs> tadi yang kita menurut kita wah aku kepingin kayak gitu ah. rupanya yang orang-orang terpilih justru yang banyak ujian tadi ada musibah karena nih paling banyak ujiannya kan Rasulullah kan salah satunya oh iya para nabi Rasul nah, jadi jangan ngira uh, kita malah jadi kepengen seperti itu tapi justru kan yang banyak ujian apalagi yang disegerakan sanksinya nih subhanallah ini uh, eh, apalagi tidak jelas nanti rujukan-rujukannya uh, ini sangat sangat apa namanya? Tadinya kan kita nggak ada kan seperti apa sih indikasi-indikasi orang yang baik sebelum meninggal. Ini kita keliru karena kadang uh itu nggak sakit nggak apa langsung ini iya itu bisa jadi itu ya baik tapi apakah sudah keseluruhan tadi anda tanda orang-orang terpilih monggo ada yang rasa monggo bawa. silakan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya mau bertanya. Ini Alhamdulillah, saya ini sudah usia 81 tahun, tapi tidak pernah sakit. Alhamdulillah, betul, tidak ada keluhan apa-apa. Nah, padahal tadi kalau misalnya orang sedang sakit karena dikasih oleh Allah, tapi itu berarti saya tidak dikasih oleh Allah, yang kedua, memang kalau bahan saya itu adalah keluarga. Istri saya sudah meninggal, juga anak saya meninggal dua. Yang satu ketika umur tiga setengah tahun, yang satu umur 32 tahun. Apa inilah yang yang merupakan apa? cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang saya buat sabar-sabar gitulah. Jadi saya alhamdulillah ini tidak apa mengenai kesehatan tidak ada keluhan apa-apa ini. Jadi ya tidak, apa ini pusing ya tidak. Pokoknya dia ada keluar apa-apa, ini alhamdulillah itu. Nah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya ujian kan tidak hanya susah kan, diuji lagi nyaman aja itu, masya Allah. Ujian paling berat tuh waktu luang dan badan sehat antara lain. Nanti mungkin saya akan lebih mengeksplor lebih lanjut. Ada lagi? Dia menarik dari kondisi apa, apa yang apa namanya kita alami. Bagus Masya Allah. Terima kasih ini. Ini wakil. Monggo Pak. <laughs> Itu mewakili kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya umat Islam maupun negara-negara Islam terutama di Timur Tengah terjadi peperangan yang terus-menerus dari Mesir, Suriah, Yaman yang paling lama itu dulu yang melawan Rusia Afghanistan. Nah ini. Dan yang hampir sama dengan Ahok itu calon presiden Amerika. Orang Islam diharapkan tidak boleh masuk ke Amerika. Nah, ini sangat menyakitkan. Filipina juga lama sekali antara orang-orang di Moro melawan pemerintah dan di Birma Myanmar pembantaian umat Islam yang luar biasa kita sangat prihatin kenapa negara-negara Islam yang selalu dipecah belah bukan negara-negara yang non muslim yang kafir ini apa memang pinternya orang-orang Yahudi atau gimana pertanyaan saya seperti itu dan saya juga kadang-kadang mikir sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak meninggal dibunuh cuma Abu Bakar Siddiq saja. Ini apa sebabnya? Barangkali Yahudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarno. Betul jeli dia, ya. Eh, kenapa uh, minoritas Muslim kalau minoritas banyak didolimi kenapa negara-negara muslim kok banyak pecah belah perang saudara Panah kebodohan kita atau seperti apa kemudian kenapa para sahabat-sahabat kok meninggalnya syahid banyak uh, dibunuh dan sebagainya Masya Allah ini terima kasih ini pemahaman tentang uh, sejarah Masya Allah supaya kita belajar dari sejarah karena sejarah akan terulang terima kasih banyak Pak Tarlo pertanyaannya uh, baru dua mau silakan kalau mau tambah tiga atau itu dulu? Itu dulu nggih, monggo Ustaz. Ya, terima kasih, Pak. Yang pertama, Bapak Haji bertanya ya. Saya sudah umur 80 tahun belum pernah mendapatkan keluhan sakit. Alhamdulillah, Pak. Ini adalah merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus pertanyaannya apakah ini pertanda Allah nggak sayang sama saya? Ya. Kan? Jadi ujian, ujian Allah itu ada yang bentuknya ada yang muklimah, yang menyakitkan, yang tidak enak. Ada juga yang bentuknya menyenangkan, Pak. Diberikan kekayaan, fasilitas yang serba ada, kemewahan sehat selalu. Jangan dikira itu ujian. Jangan dikira itu bukan ujian, Pak. Ujian Allah itu bentuknya ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Ketika ujian yang menyenangkan menimpa kita, itu kebanyakan kita jarang yang selamat, Pak. Jarang yang selamat. Orang sehat selalu jadi ibadahnya malah malas. Kan? malas semakin jauh dari ingat mati. Sehingga seolah-olah dia nggak akan mati-mati ya. Tapi alhamdulillah Bapak ini diberi kesehatan, kesehatannya dimaksimalkan sungguh luar biasa. Ibadahnya semakin mantap. Ngaji pun di usia yang sudah 80 tahun, Masya Allah ya. Pak Harta umur 80 tahun sudah didorong, Pak. Tidak dorong pakai ya, kursi roda ya. Ini Bapak ini masih jalan sendiri sehat. Ini adalah umur yang berkah, Pak. Men gimana khairun nas manusia yang balik adalah mantola umruhu wahasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah yang umurnya panjang dan kualitas amalnya terjaga. Amal-amalnya baik. Berarti jenengan insya Allah dengan ujian tidak sakit lulus Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan kesehatannya dijadikan sarana untuk banyak berbuat kebaikan ya. Mungkin Allah tidak kasih sakit kepada kita. Allah akan uji dari sisi yang lain. Kan ujiannya tadi la yazalul bala ubil mu'min awil mu'minah. Orang-orang mukmin yang senantiasa akan dihujani ujian dan cobaan oleh Allah, orang mukmin dan mukminah. Fi jasadihi, ujian yang berbentuk fisiknya, sakit. Kalau nggak sakit mungkin yang lainnya wafi malihi atau di hartanya dia dikasih harta yang pas-pasan miskin wafi waladihi atau mungkin di anaknya yang tadi sudah dipundut oleh Allah masih kecil ya salah satu pak tidak harus semuanya ya Allah kasih ujian itu ada yang di fisiknya saja ada yang di kemiskinannya ada yang di tidak punya atau yang di tempat yang lain ada yang diberikan kesemuanya. Semakin banyak ujiannya, semakin tinggi derajatnya kalau dia sabar. Ya. Semakin banyak ujiannya, pertanda orang itu akan semakin banyak prestasinya. Jenengan waktu kuliah, Pak. Ujiannya kalau S3 paling banyak ujiannya daripada S1, Pak. TK ujiannya paling mudah, SD kelas 1 ujiannya lebih mudah juga ya Pasti penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya ujiannya itu nanti mau naik kelas 2 ada ujian lagi semesteran ya ada triwulanan malah kan nek semakin pengen dapat gelar 3 S3 sampai profesor kan dia berapa kali mengalami ujian dan demi ujian Nek pengen ujiannya sedikit, ya nanti prestasinya juga sedikit. Ya kan? Berarti orang yang pengen dapat prestasi yang tinggi ya pahala yang besar maka harus banyak ujiannya jadi saya doakan mudah-mudahan Bapak termasuk orang yang dipilih oleh Allah kebaikan-kebaikan untuk Bapak ini, ya mudah-mudahan kemudian yang kedua sudah menjawab pertanyaan pertama sebetulnya Pak Yan ya kemudian pertanyaan Bapak yang kedua adalah kenapa umat Islam dihujani musibah terus menerus ini kan perang di Timur Tengah Timur Timur dan timur-timur yang lain ya. Timur Tengah dan timur-timur yang dan di berbagai negara Islam. Ya. Karena Allah sendiri menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang, Pak. Tidak akan pernah berdiam diri mereka akan selalu berupaya memecah belah umat Islam menghancurkan kalian umat Islam. Kalau ada umat Islam kuat dan kokoh, Yahudi gatel tangannya, Pak. Nasrani gatel kupingnya. Surat Al-Baqarah ayat 120, Pak ya. Walan bentuknya pakai lan yufidul hadir wal istiqbal wal mustaqbal ya. hari ini sejak ayat itu turun sampai terus menerus Yahudi dan Nasrani akan selalu menghancurkan, menghalangi umat Islam maju. Gak boleh orang Islam itu jaya. Gak boleh umat Islam berkuasa. Makanya negara-negara Islam yang akan selalu jadi objek objek dakwahnya orang Yahudi dan Nasrani. Nek bisa diusir, langsung usir, nggak perlu dipecah belah, Pak. Itu Yahudi, Pak. Kalau ada negara Islam, dikasih iming-iming nih tak kasih dunia tak kasih pinjaman kok terus takluk nggak perlu dipecah belah langsung dikuasai aja negara itu tapi kalau masih negara itu kuat dan kokoh nggak bergeming dengan iming-iming dunia nggak kami negara yang berdaulat yang merdeka nggak bisa dipengaruhi oleh Yahudi manapun ya kan? maka mereka akan melalui pintu yang lain dipecah belah kita pak dia akan memunculkan isu-isu apa yang kira-kira nanti antar umat ini antara Islam antar bangsa biar saling ber berantem. Nanti kan berantem lemah dia sok jadi pahlawan Yahudi lah. Dia menawarkan jasa. Nah, ini yang berlaku di negara-negara manapun. Contohnya Suriah, ya, kan? dihancurkan oleh Yahudi. Akhirnya sekarang dimasukkan orang-orang Iran, Syiah, Pak. Yaman sama dipecah belah oleh Yahudi. Sekarang ditampilkan di sana orang Syiah karena Syiah itu adalah anak anak kandungnya Yahudi, Pak. Ajaran Syiah, orang-orang Syiah itu sebetulnya agama yang diciptakan oleh Abdullah bin Sabak Yahudi, ya, Majusi. Makanya biar kesannya bukan Yahudi yang jahat, Syiahnya yang suruh maju, Pak. Yahudinya di balik layar pak ngasih senjata ngasih ini kan dana dan seterusnya Indonesia sama pak yang menghancurkan ini sebetulnya siapa Ahok itu hanya sebagai diperalat aja pak ya pionnya saja Yahudi nanti yang menguasai Ahok sudah jadi presiden nanti Ahok jadi presiden program-program dan keinginan Yahudi menguasai Indonesia itu akan lancar ya kan? Karena nggak mungkin orang Islam yang jadi presiden Yahudi bisa berperan di situ, nggak mungkin, ya kan? Makanya akan dipilih orang-orang yang pro Yahudi, ya Kristen. Yang dekat dengan Yahudi itu Kristen, Pak. Meskipun Yahudi dan Nasrani itu saling bermusuhan, tapi kalau berbicara dengan Islam, mereka bersatu. Kalau musuhnya Islam, Yahudi dan Nasrani bersatu, Pak. Meskipun mereka aslinya adalah juga saling bermusuhan. Tapi kalau musuhnya Islam, Yahudi dan Nasrani bergandengan tangan. Dan ini yang paling yang banyak tidak diketahui oleh umat Islam. Ya kan? kita karena tercengang dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang diraih yang didapatkan oleh orang-orang Yahudi. Hampir semua media sekarang milik Yahudi, ya kan? Teknologi canggih-canggih pun banyak dikuasai Yahudi. Sehingga kita anggap itulah yang paling Islam itu Yahudi. Berarti kebenaran Islam, kebenaran itu ukurannya adalah kemajuan teknologi, kemajuan duniawi. Kan orang berfaham materialistis, ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ujian yang paling berat buat kita, Pak. Indonesia ini Yahudi sudah berusaha mencengkeram Indonesia karena negara Indonesia termasuk bagian negara yang mayoritas Islam penduduknya nomor satu di dunia pak Islam itu di Indonesia sehingga ini selalu jadi sorotan sasaran empuk bagi umat Yahudi sehingga kita umat Islam bangkit ayo bersatu pak apapun ormasnya kalau Islam ayo dukung Islamnya pak jangan dukung organisasi Pak. Yang organisasi itu hanya sebagai wadah untuk mengumpulkan kita guna untuk kita bertemu dan bersatu mendukung Islam. Mestinya begitu Pak. Makanya adanya adanya kasus Ahok ini ada hikmahnya juga. Hikmahnya apa? Yang tadinya umat Islam antara NU Muhammadiyah ini berpecah, saling bermusuhan, sekarang bisa bersatu, Pak. Oh, ternyata musuh kita ini bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Salafi, bukan ini. Siapa? Mus itu si Ahok. Musuh kita ya orang kafir itu ya kan? Biar pada sadar umat Islam. Ya ada hikmahnya nih kan? Ada hikmahnya juga. Dengan demikian umat Islam, oh iya ya, sekarang ini kita jangan mau dibodohi lagi di kambing hitamkan terus lagi oleh orang-orang kafir. Akhirnya kan satu. Besok yang demo ini kan semua elemen, Pak. NU, Muhammadiyah, ya. Kan? Sebagian juga Salafi, kemudian Persis, Al-Irsyad, apalagi, Pak? HTI, Semuanya Pak, majelis taklim, semua majelis taklim di Indonesia, masjid-masjid, ya. Kan? Forum-forum komunikasi, forum apa namanya? eh, sebanyak lah ya. Kan? Bersatu, Pak. Ya. Kan? Yang tadinya kita masih berantem sesama beda golongan, ya. Karena memang itu sudah nggak penting. Yang sekarang musuh kita yang jelas-jelas musuh kita nomor satu Yahudi, yang kedua Nasrani. Kalau mau jujur Pak Yan, itu firman Allah. ya kita ini selalu bela orang Kristen aja. Kita jangan suudzon. Nek sama muslim suudzon, sama orang kafir nggak boleh suudzon. Gimana kita ini? Mosok musuh nggak boleh disuudzoni, Pak. Yang namanya musuh itu wajib disuudzoni, Pak. Yang nggak boleh suudzon itu kepada Allah, suudzon kepada Rasul, suudzon kepada Al-Qur'an, suudzon kepada kaum muslimin. Itu nggak boleh. Nek musuh wajib disuudoni itu namanya waspada bukan suudon. Ya kan? Lah ini orang liberal sok pahlawan, ya Yang dibela orang kafir. Nah, ini yang buat kita gemes di situ sebetulnya, ya Jadi memang ini ujian kita, Pak. Orang Yahudi kenapa para sahabat zaman dahulu, sejak zaman dahulu, Pak sebelum jawaban Nabi Muhammad memang orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir ini adalah selalu berupaya untuk membuat kerusakan di muka bumi. Salah satu tipologi atau karakternya orang Yahudi dan Nasrani adalah membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi sejak zaman dahulu sampai kapan? Sampai kiamat. Ini kan. Kalau pada Islam yang ikut terjebak sana karena dia terpengaruh iming-iming duniawi atau jabatan, Pak. Dia tanggalkan agamanya. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah jam 8 lebih. Belum Ustaz, belum Ustaz ya? sembilan. Oh, Sudah sampai 9. sembilan. 9 ya. iya. Jadi masya Allah. Tadi jawabannya Pak Tarno firman Allah, masya Allah. Walan tardo dan tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah dulu, sekarang yang akan datang. <laughs> apa itu tensisnya itu continuous <laughs> continuous tense ya kan masya Allah apa Abang moga masya Allah iya gantian pak Nun tadi dikatakan Iran adalah si, eh Syiah adalah eh, yang mewakili Yahudi. Tapi kenapa Amerika kok selamanya kok bermusuhan dengan Iran? Dianggap Amerika juga Iran musuh yang sangat berbahaya. Pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Ya, saya jawab langsung, Pak ya. Oh, ada lagi? Oh ya, ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan Yahudi ini tadi semalam kemarin saya membaca Furqon yang muat Rishak Rabin ya itu jelas-jelas tidak senang dengan Islam. Yang saya sampaikan di sini ada program sing cilik di tengah nak sing gede di pinggirakan itu maksudnya apa Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program di mana? Enggak, siapa yang buat program? Oh, Sionis nggih. bangun, Sudah masuk ya. nggih. Masuk. Yang pertama, kenapa Amerika benci sama Iran? Itu dulu, Pak. Dan itu adalah hanya sandiwara. Dulu memang di Amerika ditulisin bunuh kill apa namanya Iran ya kan? sekarang dihapus pak kalau jangan datang ke Amerika tulisan-tulisan itu dihapus diganti kill Arab Saudi dirubah pak dulu Amerika benci Iran sekarang berteman Syiah itu nggak mungkin ber, bermusuhan sama Amerika Yahudi itu nggak mungkin bermusuhan sama Syiah, Pak. Kamu anak kandung, Pak, anak lanang kandungnya Yahudi ya, Syiah. Di Lebanon siapa namanya? Hasan Nasr nah, yang pendiri, yang pimpinan Hizbullah. Jangan dikira itu uh, Sunni, Pak. Itu Syiah, Pak. Kelihatannya dia pujahid, pembela Islam, bohong besar, Pak. Hasan Nasr, Nasrullah ya Hasan Nasrullah yang pen, Hizbullah itu adalah untuk mengelabui umat Islam dunia dia seolah-olah membela umat Islam Palestina anti Israel tidak dia itu pro Israel pak ketika dia berada di jalur Gaza itu kan Yahudi ngebom atau Israel ngebom Palestina dibalas sama HT apa tadi eh, Hizbullah tapi balasnya jatuh rudal mereka tidak ke kantongnya Yahudi, nggak pernah satupun dari orang Yahudi yang terbunuh oleh kelompoknya Hizbullah. Dia untuk mengelabui dunia. Ini dibalas sama Hizbullah, tapi nggak pernah sampai ke kantongnya, Pak. Itu untuk sandiwara saja, Pak. Makanya kalau kita lihat dalam videonya banyak sering kita jumpai Hasan Nasrullah bermesraan dengan Khomeini, bermesraan dengan Ahmad Dinejat bermesraan dengan Iran, sering rapat bareng, Pak. ISIS kelihatannya anti Israel, anti Yahudi itu buatan Amerika. Ya, kan? pinter. Sudah levelnya internasional, Pak Yan. Ya, kan? ya kan? cara memecah belah umat Islamnya begitu kita, Pak. Nasrani, Yahudi, Syiah itu satu satu lingkaran, Pak musuh umat Islam yang paling berat saat ini nomor satu Yahudi dan Syiah. Syiah Yahudi sama aja ya. Kelihatannya dia menyerupai Islam. Yahudi yang berpenampilan secara fisik seperti orang Islam untuk membodohi umat Islam. Dia pakai baju gamis, pakai udeng-udeng, sholat. Dia juga bikin Ka'bah sendiri di Karbala. Biar kesehannya dia adalah biar kayak orang Islam. Di Indonesia pun sama Pak. Sekarang dia ada namanya Eh, di Jawa Barat itu yang Kristen tetapi dia uh, ada sholatnya ber, ya ada sholat berjamaahnya tapi yang dibaca bukan Al-Quran Injil yang pakai bahasa Arab Injil yang berbahasa Arab sehingga ya Bismillahnya sama memang Bismillahirrahmanirrahim terus nanti ayat-ayatnya itu adalah Injil yang dibahasa Arabkan ya pakai peci pakai namanya pun mereka pakai nama-nama yang Islam Ahmad Jangan tertipu dengan penampilan, Pak Yan. Yahudi itu licik menghalalkan segala macam cara. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai anak-anak kita sekolahnya di sekolah-sekolah Yahudi, sekolahnya Kristen, sekolahnya Syiah. Buku-buku yang buku agama yang kita baca, yang kita beli, pastikan adalah bukan buku-buku dari penerbit mereka, Yahudi dan Syiah. Ini, Pak. Jadi kalau kenapa mereka itu dulu sekarang enggak pak. Dan kalaupun dulu kelihatannya benci itu adalah sandiwara saja pak. Ya kan sandiwara. Semat Islam sudah cerdas sekarang. Ya kan? Musuh kita yang paling berat saat ini Yahudi. Tapi ini pak, jangan baca berita-berita dari situsnya orang Syiah. Situsnya orang Syiah mirip seperti situsnya orang Sunni. Kalau kita punya arrahmah.com, dia punya arrahmahnews.com. Beritanya selalu bertolak belakang. Kalau arrahmah.com memberitakan tentang perang terjadi di Suriah begini, sesuai dengan fakta. Nanti arrahmahnews.com menerbitkan berita yang judulnya sama, tetapi isinya adalah menghancurkan Islam. Nah sekarang hampir mayoritas umat Islam Indonesia yang liberal buku referensinya itu dari arrahmahnews.com yang memasukkan umat Islam yang membenci Arab Saudi. Banyak ada berita yang isinya itu memasukkan Arab Saudi itu adalah berita-berita munculnya dari orang Syiah dari arrahmahnews.com. Lah anak-anak muda yang mahasiswa kan nggak ngerti itu dari Syiah dari mana. Yang penting dia baca berita begitu langsung dipercaya, langsung ikut bantam ngapain Arab Saudi, Wahabi, Wahabi ini gitu kan. Ini sudah banyak kemakan kita pak itu orang orang Yahudi tepuk tangan ketika umat Islam Indonesia sudah mulai benci terhadap sunnah Rasul benci sama Arab Saudi sudah masuk perangkap kita yang pertama akan dihancurkan Arab Saudi itu simbol dari Islam pak Ka'bah di sana Masjidil Haram di sana Masjid tempat sana dia mau mengatakan hancurkan Islam nggak mungkin takut Yahudi umat Islam nggak bisa dipengaruhi tapi kalau hancurkan Arab Saudi ya kan Nah, ini liciknya begitu Pak mereka. Makanya kalau ada orang Islam kok nyebut-nyebuti Arab Saudi Wahabi, Arab Saudi keras, kejam dan seterusnya, itu ciri-ciri orang Syiah, Pak. Ciri-ciri orang Syiah. Kalaupun kita bukan orang Syiah, minimal kita sudah masuk perangkap paham fahamnya Syiah. Berarti kita pro Syiah, anti Islam. Saya kira itu Pak ya. Terus yang kedua tadi yang program Yahudi apa namanya yang kiri, yang kecil di tengah na, yang besar di pinggir na, ya. Ya. Orang-orang kecil yang awam-awam, yang gampang dilomboni, ya orang Islam yang gampang dilomboni, gampang ini kan direkrut Pak sama orang Yahudi. Kenapa? Menghancurkan Islam kalau melalui tangannya orang Islam lebih efektif, Pak. Dibayar, ini tak bayar ya. Terus dikader sama Yahudi. Nah, udah dibayar. Contoh kayak Nusron Wahid diambil sama Ahok kasih duit banyak di Mimi ini kan kamu kan nanti cari ayat-ayat yang kira-kira menguntungkan saya kata Ahok cah kerja dia itu akan lebih efektif kalau yang ngomong kiai ya kan nanti orang Islam gampang dipengaruhi pak itu yang paling berbahaya ini pak dia akan menggunakan tangan-tangan muslim yang gampang dibeli gampang dilombonin menengah ke bawah pak menengah ke bawah dari tingkat pendidikannya menang sebuah tingkat ekonominya, ya. Kan? Ini yang gampang di lomboni, gampang dijual belikan, Pak. Nah, ini menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini itu Pak programnya. Terus yang besar-besar, yang besar umat Islam, besar pemikirannya terhadap Islam, besar pendidikannya, ya. Enggak kan? mungkin bisa direkrut Pak Angel. Yang besar perhatiannya terhadap Islam, al-walak dan al-baroknya itu bagus, ya. Kan? nggak bisa dipengaruhi, ini dipinggirkan, pecatin semuanya, jauhin semuanya. Ini berbahaya, rival ini, hmm. ya kan? Ini ini triknya Yahudi, Pak. Kira-kira nggak bisa diajak bersahabat, pinggirkan, singkirkan. Ini trik Yahudi namanya, ya kan? Ya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan, kemuliaan, al-izzah kepada Islam dan kaum muslimin dan Allah berikan kehancuran, kehinaan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kafirin, murtadin, munafikin, musyrikin. Allahumma amin. Demikian Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz, uh, tadi yang belum disinggung pertanyaan kenapa para sahabat utama kok meninggalnya terbunuh? Kenapa sahabat-sahabat yang mulia terbunuh? Ya karena para sahabat mulia ini adalah kunci kemenangan Islam itu kan di para tokoh-tokohnya. Kalau tokohnya bisa dimatikan nanti gampang memengaruhi bawahan-bawahannya, ya. Kan? Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini orang Yahudi, pimpinannya Syiah, Abu Lu'lu'ah benci sama Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab telah menaklukkan Persia. Persia itu kalau sekarang ya ya Iran kan. Kalau yang sekarang berkuasa di dunia kan Amerika dan Uni Soviet. Uni Soviet dah tumbang. Ya, kan? ganti Rusia. Sekarang Amerika. Zaman Nabi, zaman sahabat yang berkuasa dua, Rum, Romawi dan Persia. Ini sama-sama Yahudi dan kafirnya, Pak. Dulu dunia dikuasa ini. Tapi di dikuah alhamdulillah direbut sama Rasulullah di zaman Umar. Ros, Umar bisa menaklukkan Persia, Pak negara yang adikuasa yang paling ditakuti. Akhirnya orang Yahudi ini bencinya luar biasa sampai kiamat. Makanya Sayyidina Umar termasuk masyarakat yang dikafirkan oleh orang Syiah. Ya, kan? Hafsah is anaknya yang istrinya Nabi pun dikafirkan karena gara-gara itu pak Sayyidina Umar telah mengalahkan Persia. Nah, ini itu asal usul itu. Jadi semua hampir semua musuhnya Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu Pak senang kalau ada orang Islam yang perhatian terhadap Islamnya, yang membela Islam. Sehingga orang-orang zaman dahulu, orang yang mulia itu matinya di tangan orang-orang Yahudi, mati syahid, Pak. Utsman pun sama, dibunuh orang Yahudi. Ya Sayyidina Ali, Hasan dan eh pasti Sayyidina Husain. Yang membunuh Husain siapa, Pak? Orang Syiah sendiri orang Yahudi, ya kan? Tapi dia kemudian menuduh, oh ini yang mau yang membunuh adalah atas perintahnya Yazid bin Muawiyah. Kurang ajar dia, Pak. Orang orang Yahudi begitu itu. Terus bikin buku sejarah mereka benci kepada Sayyidina Muawiyah. Kita dibodoni, dilomboni. Buku-buku sejarah yang banyak beredar di, di negara kita itu adalah sejarah yang buku ditulis oleh orang-orang Syiah, Pak kita dibodohi supaya kita ikut membenci sahabat Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka seolah-olah membela Sayyidina Husain. Bukan Sayyidina Husain yang dibela, Pak. Karena Sayyidina Husain punya istri orang Persia. Ini kan kenapa dia mengagungkan mengkultuskan Sayyidina Husain, tapi dengan bemper apa aleng-aleng kami cinta Ahlul Bait. Buktinya apa? Cucu Rasul kami muliakan. Kalau memuliakan cucu Rasul kenapa hanya Sayyidina Husain? Cucu Rasul banyak. Ada Hasan. Ya kan? Ada Husain dan ada Sayyidina Ali punya anak tujuh apa enam itu kan ada namanya Ali, ada Umar, ada Abu Bakar namanya sama dengan sahabat yang lain kan kenapa yang diangkat cuma Husain karena Husain istrinya orang Persia dia dalam rangka untuk mengangkat derajatnya orang Persia bukan karena ini cucu Rasul kita dilomboni lagi orang Syiah itu goblok-goblok pak Betul pak. Kalau mau mencintai ahli, ahli bait Rasul, semuanya cintai. Abu Bakar, Umar, usman Ali ini ahli baitnya Rasul semua. Karena mertua Rasul, Abu Bakar, Umar tuanya, Umar juga mertuanya, usman menantunya, Ali menantunya, keluarga Nabi semua, ya kan? Kenapa dikafirkan? Berarti kan dia terbuka kedoknya. Berarti kenapa hanya Husain yang diagungkan? karena Sayyidina Husain istrinya orang Persia. Wallahu alam bisawab. Tadi yang belum dijelaskan uh, eh, untuk uh, orang yang terpilih tadi uh, hadisnya riwayat siapa sih Yang oh, iya. dimudahkan ya. banyak beramal soleh sebelum meninggal. Yang pertama <clears throat> orang yang dipilih akan diberikan kebaikan oleh Allah adalah dijadikan senantiasa beramal soleh sebelum matinya ya. Hadis ini riwayat uh, sebentar Pak. Imam Ahmad bin Hambal. Pak. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Idza aradallahu bi'ati khairan ista'malah. Qila ma yasta'miluhu qala yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautih hatta yarda atau hatta yurdiya alaihi man haulahu. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Ahmad. Ada redaksi yang lain yang mirip juga itu jenengan bisa baca dalam kitab fikih sunnah pak fikih sunnah yang membahas tentang saya sabik saya sabik ya di sana banyak dijelaskan tentang bahas tentang kematian ya bab al maut itu nanti ada di situ atau di kitab akidatul mukmin pak al-maut juga itu dijelaskan di situ. Kemudian hadis yang kedua iya. yang dipercepat sanksinya di dunia ini riwayatnya Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dari Anas bin Malik kan, sahabat yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik, perawinya adalah sama-sama perawi At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh para ahli hadis. Kalau yang diberikan cobaan hadis riwayat Imam Bukhari Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah akan kasih ujian dan cobaan. Diperkuat oleh surat Al-Baqarah 156, 155 ya. 155, 156, 157. Ya. 214 juga Atau hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi juga ada. Hmm. Orang mukmin dan mukminah akan selalu dirundung ujian dan bencana. Ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi disahihkan oleh Albani. Kemudian yang difahamkan agama ini hadisnya lewat Bukhari dan Muslim, Mbak. Yufaqihu fiddin. Dia difahamkan kepada agamanya. Ini lewat Imam Bukhari dan Muslim.